Yang sekarang kita masuk kepada permasalahan syarat-syarat diterimanya salat tarawih dan witr. Maka Kita mulai pelajaran kita dengan permasalahan syarat yang keberapa? Yang keempat. atau haroh. Maka ketahuilah ya ibadah ibadallah bahwa taharah dia adalah syarat diterimanya ibadah sholat kita. Aina daftar hafakum. Taktubuna ulah Maka dari syarat yang keempat barakallahu fikum adalah at-taharah minal hadas ma'al kudrah, Membersihkan dari segala hadas semampunya. Maka dari judul di sini kita mengetahui toharoh maknanya adalah mengangkat dari segala hadas. Dan hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadat yang al-asbar dan ada hadat yang al-akbar. Maka syarat diangkatnya hadat yang al asbar hadat yang kecil dan hadat yang besar yang mubalaghah. Syarat ini sesuai dengan syaratnya para ulama terutama Imam Madhab Al-Arba'ah. Maka Imam Ahmad, Imam Ash-Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah mereka sepakat atas syarat bahwa toharoh syarat diterimanya salat seseorang. Yang mana pendalilannya terbagi menjadi hadat yang asbar dan akbar seperti nanti akan kita lewati dan pendalilan tentang syarat di sini pendalilannya dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah. Adapun Al-Quran seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang banyak. Di mana Allah berfirman, Ya ayuhalladina amanu idha kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wa msahu biru'usikum, wa arjulakum ilal ka'bain. Maka wahai orang-orang yang beriman jika kalian hendak salat Awas, di sini ida kumtum fi'lun madi arada bihi al-mudhari'. Ida kumtum maknanya bukan jika kalian telah salat tetapi jika kalian hendak salat. Maka di sini seperti di dalam ayat apa? Fi'lun mudhari' makna ma fi'lun madhi al mudhari' di ayat apa? Fa'ida qara'tal Qur'an fasta'ir billah. Maknanya bukan telah membaca Al-Qur'an baru beristiadah bukan tetapi faida arada roa al-Qur'an. Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an, itu makna dari ayat ini. Begitupun di sini ya naa amanu idakum tum ilas sholat Apa maknanya setelah selesai dari sholat kemudian berwudu? Tidak. Maka wudu di sini bagi yang hendak melaksanakan sholat Idan fi'lun madi bimakna al-mudhari' Maka prakteknya bagaimana agar melaksanakan toharoh. Dan toharoh di sini faksilu wujuhakum mencuci muka dan kedua tangan kepada sikut dan mengusap wajah dan juga mengusap kaki sampai kepada ka'bein. Dan juga di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Wa in tum junuban haru Maka jika kalian dalam keadaan junub, bersucilah. Orang yang junub, apa makna junub? Hah? Apa makna junub? Gak ada yang bisa jawab. Mora, apa junub? Aiman, apa junub? Hmm? <laughs> Lakum. Memakna junub. Hah? Gak ada yang bisa jawab. Hmm. Hah? Irfa Sota, Al-Bul wal Ini katanya junub <laughs> wal buraz. Berak dan kencing. Ada mus junub Allah yahdik. Al-junub adalah hubungan intim dengan perempuan atau dengan istri. Maka dia harus mandi. Dan di sini dinamakan dengan al-hadas al-kabir. Dia tidak cukup dengan wudhu saja. Maka di sini kita mengetahui. Di ayat yang pertama, Ida kumtum ila salah fadzil wujuhakum wa aidiakum. Maka dinamakan wudhu sebagai penghapus dari hadat yang kecil. Seperti tadi disebutkan keluar angin ataupun keluar di WC maka ini semuanya hadas yang kecil. Kecuali al-haid ataupun tadi junub, maka dia hadasnya besar, harus mandi. Dan Allah berfirman juga di dalam ayat yang lain, la taqrabu salata wa angtum sukara hatta ta'lamu mata Maka janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Maka orang yang mabuk itu dilarang. Kenapa mabuk dilarang? Karena dia tidak sadar. Dan di dalam salat harus khusyuk. Harus menghadirkan kalb kepada Allah. Maka orang yang mabuk tidak khusyuk. Karena dia dalam keadaan fly. Dalam keadaan akalnya hilang. Maka di sini tidak boleh orang yang mabuk untuk mendatangi salat wala junuban dan orang yang junub. Begitupun orang yang junub tidak boleh. Harus apa? Harus mandi. Seperti tadi di dalam surat Al-Maidah fat <clears throat> toharu. Maka dari dua atau tiga ayat ini menjadi pendalilan wudhu itu adalah hadat yang sogir dan junub, contoh hadas yang kabir. Maka dari sini dibagi menjadi dua hadas. Dari segi apa? Dari segi diangkatnya hadas tersebut dengan wudhu saja hadas yang sogir. Namun dengan mandi junub hadas yang besar. Itu maknanya. Adapun pendalilan dari hadis bahwa toharoh adalah syarat. Maka disebutkan oleh penulis syarat-syaratnya dari hadis pendalilannya pertama hadis yang muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaqbalullah salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda'a. Bahwa Allah Jalla wa ala tidak menerima salatnya seseorang jika dia berhadat kecuali dia berwudu. Hadas apa di sini? Ida ahdasa hatta yatawadda'a. Hadas apa? Hadas kabir. Kif kabir. Kuna yakul hatta yatawadda. Kecil. Hadas yang kecil. Hadas kabir mayak fi bil wudu. Harus mandi. Maka di sini hadis yang mutafakun alaih. Maka di sini syarat Allah tidak menerima sholat seseorang sampai dia berwudu. Wa fi riwayah la tukbalu salah min man ahdata hatta doa. Qala rajulun min hadramut mal hadatu ya Abu Hurairah qala fusaun au Maka di sini lebih diperjelas lagi diriwayat Al-Bukhari bahwa di saat Abu Hurairah meriwayatkan tidak diterima salat seseorang sampai dia berwudu, jika berhadat sampai dia berwudu, maka berkata rajulun min Hadramut, "Aina Hadramut ya Muhammad?" di Suria atau di Iraq?" "Atau di Saudi?" Hadramut di Saudi atau la? Aywa, "Anta maulud di Hadramut." "Mauluduk di Hadramut atau la?" ini anta Saudi. <laughs> Hadramut ain makan? Indak ya Abdurrahman. Anta maulud fi San'a. Idan mau Hadramaut ain makan. Hah? Di mana? Di Mesir. <laughs> Insyaallah. Wa anta ya Hudzaifah ain Hadramaut? Di Yaman. Asyam yutayyirul aqla. Puasa menghilangkan akal sehat. <laughs> Idan Hadramut min Yaman barakallahu fikum. Disebutkan di sini faidahnya mal hadas. Lalu apa itu al hadas? Karena tadi man ahdatsa yatawaddo. Hadas itu ditafsirkan di sini adalah perkara yang hadas yang ringan. Disebutkan fusa wa durab. Adapun fusa maka dia sama membuang angin. Fart dan burot juga sama. Namun apa bedanya? Indak ya Muhammad. Mahwal farak baina fusa wa burot. Fusa apa? Abdurat ada ikhonya. Fusa tidak ada ikho. Gitu. Al-Muhim al-Fusa dia bergerilya, tidak ada suara. Tahu-tahu bau saja. Tapi kalau durat, dia mengasih aba-aba. Aku mau datang. Maka tutup hidung. Di sini semuanya hadas yang sogir. Adapun dari Ibnu Umar, hadis yang ketiga diriwayatkan berkesendirian Imam Muslim, la tuqbalu salatu bighairi tuhur wala sadaqah min wulul. Maka tidak diterima salat tanpa toharoh, tanpa mensucikan badan. Wala sodakoh min gulul. Dan tidak diterima sodakoh dari gulul. Makna gulul adalah sodakoh dari harta yang haram. Baik harta mencuri, harta merampas, ataupun harta yang dia hasil dari pekerjaan namun haram. Seperti harta pekerjaan dari musik, menjual kaset-kaset rekamannya, ataupun hasil kerja yang haram seperti bekerja riba, maka di sini sodakohnya tidak diterima. Maka inilah surut asihah yang keempat. Adapun ucapan kita di dalam matan ma'al kudroh bahwa kita mengangkat najasah dari diri kita ma'al kudroh semampunya. Maka takhid ma'al kudroh ini perkara yang sangat penting. Karena di sana ada manusia yang tidak mampu untuk melaksanakan toharoh dengan air. Maka tidak apa-apa untuk diganti dengan debu seperti dua perkara. Perkara yang pertama ada mewujudil ma di saat memang tidak didapati air. Maka di sini tentunya bukan di Indonesia. Di Indonesia alhamdulillah di mana-mana dapat air. Terutama air hujan, setiap hari hujan. Ataupun air sungai. Maka dimanapun kita berada, meskipun di hutan ada sumber sungai, ada air dan sebagainya. Namun di sini seperti di padang pasir. Maka tidak ada air sama sekali. Gersang dari pasir yang menguning ataupun batu-batu yang kepanasan maka gersang, panas. Di sini tidak didapati air kecuali air yang ada di botol untuk diminum. Kemudian masuk waktu salah. Kalau dia berwudhu dari air aqua nanti mau minum apa? tidak didapati air di mana-mana. Maka di sini ada wujud ma. Berarti dia mau berwudu tidak ada air kecuali air minum. Sayang, dia butuh perjalanan yang panjang. Dan ini terutama di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang alhamdulillah air pun sudah ada di mana-mana dan juga safarnya menggunakan kendaraan dan padang pasir itu di atas jalan raya atau jalan raya di atas padang pasir sehingga mereka melewati padang pasir pun dengan cepat dan mereka membawa air minum di mobil-mobil mereka maka di sini permasalahannya sudah lain yang jelas kita sebutkan tadi ma'al kudroh takin ini bagi mereka orang-orang yang tidak mampu untuk bertoharoh dengan air dari dua sebab pertama memang tidak didapati air maka boleh diganti dengan yang lain. Dan yang kedua, al-ajiz an istihdamil ma. Bisa jadi ada air. Namun, tidak boleh menggunakan air karena sakit. Sebagian orang sakit, tidak boleh badannya itu bertemu dengan air. Iya apa tidak? Contohnya, orang yang terluka. Maka luka yang besar, robek, kemudian dijahit. Tidak boleh terkena air. Karena kalau terkena air nanti infeksi masuk air kepada luka. Menimbulkan infeksi Dan begitu pun orang-orang yang terbakar. Kulitnya terbakar. Maka dikasih obat. Tidak boleh air masuk ke kepadanya. Maka di sini ada dua perkara tentang bolehnya menggunakan toharoh tanpa air. Seperti Allah berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan thayyiba." Maka jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar tidak didapati air dan kalian dalam keadaan selesai dari buang air besar atau kecil atau habis junub berhubungan dengan istri kalian dan tidak didapati air. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa untuk diganti dengan pasir ataupun debu yang suci. Dinamakan tayamum. Maka ini pendalilan falam tajidumaan. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan al-qudrah yakni kita bertoharoh dengan air semampu kita. Jika tidak ada air, maka bertayamum. Dan jika ada air tetapi tidak bisa dipergunakan karena sakit pun bertayamum. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. E, falam tajiduma fatayam mamu sa'idan taiban. Pertama, tidak didapati air. Maknanya tidak ada air sama sekali. Ada tapi air minum dibutuhkan untuk diminum. Perjalanan masih jauh di padang pasir. Maka dipersilahkan untuk bertayamum. Dan permasalahan yang kedua, al-ajiz an istighdamil ma. Maka dia itu tidak mampu untuk menggunakan air. Maka di sini juga boleh. Pendalilannya wa in kuntum mardo au ala safar. Jika kalian dalam keadaan sakit. Nah, di sini wajah pendalilannya sakit. Wa in kuntum mardo bisa jadi dia sakit terbakar ataupun luka yang lebar, maka di sini dia tidak menggunakan air. Maka jika dia ingin sholat, hanya bertayamum saja. Dan begitu pun pendalilan yang lain datang di Sahih Al-Bukhari tentang permasalahan tidak adanya air dari Imran ibnu Husain Al-Khuzai bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang dia itu mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Di mana kaum muslimin salat dia sendirian tidak salat. Maka dikatakan oleh Nabi, "Ya fulan, ma mana'aka an fil qaum?" Apa yang menyebabkan kamu untuk tidak bergabung dengan jamaah. Kamu sendirian tidak sholat. Fakala ya Rasulullah asobatni janabah. Ya Rasulullah aku terkena janabah. Maksudnya dia berhubungan dengan istrinya. Kemudian tidak didapati air. Wala ma'a. Kala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Maka cukup dengan bertayamum. Tidak ada air bertayamum. Maka ini cukup untuk mengangkat hadas yang mughalladhah. Maka inilah pendalilan tentang permasalahan ucapan al-qudrah. Maka di matan disebutkan at-taharah minal hadas ma al qudrah. Harus mengangkat najasah kalau ataupun hadas yang kecil dan besar dari badan pertama dengan air. Maka ini asal perkaranya dari air karena al adillah menyebutkan seperti di dalam ayat Al-Quran tadi, Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Maka farsilu dengan apa? Dengan air. Dan juga fatah haru. Maka bersucilah asalnya dengan air. Maka di sini asal dari melaksanakan toharoh dengan air. Namun dikarenakan tidak ada air hukumnya bisa menjadi debu bertayamum. Maka inilah syarat yang keberapa keempat. Dan syarat yang kelima, taharatu badanil musalli, musalli wa tiabihi wa makanihi ma'al kudroh. Semuanya harus ma'al kudroh. Karena Allah berfirman, fattakullah mas Maka syarat yang kelima kalau tadi harus bersuci dari hadat, Syarat yang kelima mendekati, namun maknanya bukan bersuci dari hadas. Apa? Toharatul badan al-musalli. Wasiyabihi wa makanihi. Tiga perkara yang berhubungan dengan orang yang sholat. Pertama, dia sucikan badannya dari najasa. Setelah itu pakaiannya. Setelah itu tempat dia sholat. Jadi awas, Jangan mentang-mentang kalian, aku sudah melaksanakan toharoh, sudah wudhu. Kemudian sholat dengan pakaian yang najis. Pakaian yang ada, maaf, kotoran. Atau terkena haid bagi perempuan. Maka di sini tidak boleh. Dan juga terkena air kencing. Terutama kencing anak-anak maka pakaian sholatnya terkena kencing. Di saat sholat bau. Maka ini pun tidak boleh. Dan yang ketiga, tempat. Maka tempat terutama para umahat yang sholat di rumahnya terutama mempunyai anak-anak yang kecil. Bisa jadi anak-anak yang kecil dalam keadaan sekarang musim diare. Misalnya pip di pojok sana kemudian dia langsung sholat. Ternyata ada cairan yang jatuh dari diare itu bau dan terkena di tanah najis. Maka ini pun harus diangkat. Maka inilah dari syarat yang kelima, toharatu badanil musalli wa tiyabihi wa makanah wa makanihi ma'al kudroh. Dengan catatan tadi harus dengan kemampuan. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari pendalilan Al-Quran seperti Allah berfirman, wasia baka fatahir. Maka dari pakaian kalian itu sucikanlah. Di dalam surat Al-Mudathir. Dan telah datang tafsir dari Ibnu Zaid. Fikaulihi ta'ala wasia baka fatahir. Maka pakaianmu itu sucikanlah. Qala kanal musrikun la yatatoharun. Fa'amarahu an yutahira wa yutahhir siyabah. Maka dulu orang-orang musyrik mereka tidak mensucikan pakaian mereka dan juga badan mereka. Maka di saat mereka masuk Islam, maka watiyabaka fatahir. Maka pakaian kamu itu sucikanlah. Maka ayat ini wasiyabaka fatahir dijadikan pendalilan oleh penulis di sini sebagai pendalilan pakaian agar dibersihkan. Maka syarat toharoh dari najasat baik pakaian, badan, dan tempat ini telah disepakati syarat ini oleh kelompok Al-Hanabilah Imam Ahmad dan Asyafi'iyah dari Imam Asyafi'i dan Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah. Maka semua jumhur madhab yang arba'ah menyepakatinya. Dari syarat orang yang hendak sholat baik tarawih, baik witir, ataupun sholat malam, ataupun sholat yang wajib. Sama. Dia harus taharatu siap. Dan adapun pendalilan wajah pendalilan dari wasiyabaka fatahhir. Dari pakaianmu maka sucikanlah. Telah terjadi istilah di kalangan mufassirun maka makna yang mendekati wasia baka fatahir ae wasia baka fatahir tohir tahirha minan najasah. Sucikanlah dari najasah. Seperti tafsir yang kami sebutkan di matan dari Ibnu Zaid. Siapa Ibnu Zaid? Maka Ibnu Zaid adalah Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam min ahli tafsir. Dan dia didoifkan dari hadis. Namun yang menjadi ibrah adalah ucapannya dia. Di saat mentafsirkan ayat ini. Maka hukumnya ucapannya dia sahih selama sanad kepadanya sahih. Maka tafsir Ibnu Zaid di sini tafsir dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Ibni Zaid. Maka di sini sanatnya sahih. Yunus adalah Ibnu Abdul A'la As-Sadafi Thiqah dan Ibnu Wahab adalah Abdullah Ibnu Wahab min ulama bilad mada Abdullah Ibnu Wahab min Ain min Misr dari ulama ahli Mesir. Maka tafsir inilah yang dijadikan pendalilan bagi kita untuk merojehkan makna watia baka fatahir ayat tohir tohir siabak. Ama wajudalalah ataupun ama istidlal minal ahadis maka telah datang dari asma Ibnatu Abi Bakar As-Siddiq. Di saat perempuan menanyakan kepada Nabi tentang permasalahan pakaian yang terkena darah haid. Kaifa tasna'u? Bagaimana kita perbuat ya Rasulullah? Maka di sini maknanya terkena darah haid, darah yang najis. Apa ucapan Nabi? Ida asoba tauba ahadikun adamu minal haidati fal takroshu summa litandahu bima summa litusaliyafi. Lihat pekerjaannya berat menandakan najasahnya. Pertama fal takroshu agar dikerik kalau dia kering. Dikerik dari darahnya yang kering itu dengan apa saja dari benda yang tajam. Suma litandahuhu bima. Kemudian dibenamkan ke air dan digosok-gosok ke air. Sampai merahnya itu hilang. Maka di sini pekerjaan yang keras menghilangkan zat dari darah. Darah yang mengental terkena pakaian. Maka dari zat yang menempel itu dikerik jika dia sudah kering. Dan masih tersisa warna merah bagaikan gincu itu dibenamkan ke air, dibilas, dibilas dan sebagainya. Dari sini menandakan perkara itu adalah najasah. Perkara terkena haid, pakaiannya menjadi najasah. Menjadi kotor, najis. Harus diangkat dengan dicuci. Maka ini pendalilan dari hadis tentang permasalahan pensucian pakaian. Maka pensucian pakaian dalilnya apa tadi? Al-Quran wa sunnah. Al-Quran kala ta'ala wa tiyabaka fatahir tafsirman Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam bahwa yang diinginkan wasia baka fatahir ay tahir sawbak. Adapun pendalilan hadis seperti dari hadis Asma di mana Nabi memerintahkan kepada perempuan yang pakaiannya terkena air Darah haid untuk dikerik jika kering dan dibasuh dengan air. Dan begitu pun kita berpindah kepada pendalilan dari segi apa coba? Saya bacakan pendalilan pensucian apa? An Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dahaba ahadukum ilal ghaiti fal yadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar." Fal yastatib biha fa innaha tujzi anhu di sini dari Aisyah pendalilan tentang pensucian dari apa? Dari badan. Kul min badani hina maula boleh min badani. Maka jika seseorang pergi kepada al-ghaid, makna al-ghaid adalah tempat membuang hajat. Maka dia membawa tiga hajat. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran dengan syarat tidak ada air. Seperti musafir tidak ada air. Air untuk minum sayang untuk membersihkan terutama BAB. Kalau BAK gampang. Tapi kalau BAB sulit. Harus dibersihkan dari kotoran tersebut. Maka sangat sayang air yang terbuang. Maka cukup dengan tiga batu kecil. Faliastatib biha agar mensucikan dengannya itu maknanya. Maka hadis ini hadis yang sahih li untuk pendalilan badan. Dan begitu pun diriwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Idza stajmara ahadukum falyastajmir witron." Maka di sini tambahan dari segi hukum bahwa sunnah seseorang yang ingin melaksanakan istijmar mengambil batu agar disunahkan membawa tiga dan seterusnya. Twitter. Satu boleh apa? Kan satu Twitter Boleh. Tidak mencukupi satu. Maka paling sedikit tiga. Dua boleh. Di atas satu tapi tidak Twitter. Maka paling sedikit Twitter adalah tiga. Maka selesai dari pendalilan pensucian pakaian dan badan. Tadi hadis badan telah kita lewati beristidlal dengan hadis Aisyah dan juga beristidlal dengan hadis Abi Hurairah. Hadis Aisyah belum kita takhrij ya. Di kitab Siam pun tidak ada ya. Maka barang siapa yang dia mendatangi khola kemudian membawa tiga ahjar dalam keadaan witir. Maka cukup. Hadis ini hadis Aisyah menjadi pendalilan tentang mengangkat najasah dari badan dengan batu dinamakan istijmar jika tidak ada air ini syaratnya. Maka hadis ini dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir. Oh, Bukhari khalas yakfi. Yakfi ula? la. Al-Bukhari yakfi idza kana fi sahihihi. Lakin huna fi Tarikhil Kabir kitab tarikh maka tidak ada pensyaratan sehat. Dan diriwayatkan Abu Ya'la di dalam musnadnya kulluhum min tariq Muslim Ibnu Qarb an Urwah an Urwata Ibni Zubair an Aisyah. Maka sanad ini semua rijalnya sikot kecuali Muslim Ibnu Qarb. Maka dia itu rawi yang majhulul hal. tidak ditausik kecuali Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban mutasahil fi tausik. Maka Imam az mengatakan layu ros. dan al Hafidh di takrib mengatakan makbul makna majhulul hal. Namun telah datang syahid dari hadis Abi Hurairah yang di dalam matan ini. Yang mana di hadis Abi Hurairah yang disebutkan di matan, Ida stajmara ahadukum falyastajmir witron." Maka ini menguatkan hadis Aisyah, barang siapa yang tidak mendapati air maka mensucikan dirinya dengan batu, maka bisa naik kepada derajat Hasan Ligoiri. Dan selain itu, ada syahid yang lain yang tidak disebutkan di matan. Dari Salman, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana di hadis ini disebutkan di saat datang orang Yahudi kepada Salman. Dan ini telah kita lewati di pelajaran Asyam tentang permasalahan segala perkara itu telah dijelaskan. Maka datanglah orang kepada Salman bahwa qad alamakum nabiyukum kula Nabi kamu telah memberikan ilmu segala perkara hatal khiraah sampai urusan di WC yang kotor. Kata Salman Naam, tentu ajal dengan bangga, ajal. Laqad nahana anastak bilal kiblah li itin au baulin, di mana kita dilarang untuk menghadap kiblah atau membelakanginya di saat kencing ataupun BAB ataupun BAK. Au nastanjia bil yamin atau kita beristinja dengan tangan kanan. Au anastanja bi aqal min salasati ahjar au anastanja bi roji au bi adhamin. Dan kita diperintah untuk melaksanakan beristinja dengan batu dan ini poin pendalilannya dan juga diperintah untuk beristinja dengan kerikil yang jumlahnya ganjil dan dilarang untuk beristinja dengan apa? Roji, apa makna roji? Wal idom, apa roji? Kotoran hewan yang sudah membatu. Sehingga dipikirnya itu adalah batu. Ternyata roji. Maknanya kotoran hewan yang sudah mengeras karena kering. Kena sinar matahari terus. Maka di sini saling menguatkan riwayatan Aisyah dengan hadis Salman. Sahihnya adalah kita diperintah membawa tiga hajar. Maka di sini pendalilan toharoh dari apa? Dari badan. Tinggal yang terakhir. Mengangkat toharoh dari makan, dari tempat. Seperti hadis apa contohnya? Pendalilannya hadis Anas Al-A'rabi. Lama dakhal ilal masjid. Nah ula. Yang mana A'rabi ini disebutkan di hadis yang mutafakun alaih. Kala Anas, Baina manahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di saat kami duduk bersama Nabi di masjid. Lihat di masjid bukan di lapangan. Ijaa Arabi. Kemudian datang orang Badu. Pernah kami bahas orang Badu memang sifatnya seperti itu. Karena sesuai hadis Nabi apa? Man bada jafa. Barang siapa yang hidup badu menyendiri di hutan ataupun di padang pasir tidak berkumpul dengan manusia jafa, dia akan keras. Maka dia datang ke masjid. Fakoma bulu fil masjid. Kemudian dia berdiri dan kencing di masjid. Fakola ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahmah. Makna mahmah di sini adalah perkara yang tidak baik. Ini seperti umpatan, celaan dan siaga dan sebagainya. Maka Nabi yang penuh rahmat mengatakan La tuzrimuhu da'uhu. Eh, jangan diganggu. Biarkan dia selesai. Lihat bagaimana rahmat Nabi. Arabi kencing di masjid. Para sahabat, mah, mah. Mananya, eh, zada. Kelas. Mau dipukul, mau dipegang, mau diapa saja. Fatarakuhu. Setelah Nabi mengatakan, la tuzrimu, biarkan, jangan diganggu. Maka ditinggalkan oleh para sahabat, ya sudah hatta bala sampai kencingnya sama selesai finish maka di sini kemudian Nabi Muhammad SAW da'ahu nah sekarang sini diberikan ilmu kalau tadi langsung dipukul gimana tidak sampai ilmu ya apa tidak begitulah kita harus berdakwah berdakwah dengan lemah lembut tapi jangan lemah lembut orang-orang sururin raja dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang salah pun lemah lembut. Tidak. Maksudnya, memberikan tagirul mungkar dengan lemah lembut. Maka di sini disebutkan, Ina hadihil masjid, atau ina hadihil masajida, la tasluhu li syai'in min hadal baul walal qadar. ma hiya li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Maka sesungguhnya kencing dan BAB dan BAK itu tidak pantas, tidak boleh dilakukan di masjid ini. Tapi masjid ini hanya untuk dikir kepada Allah dan sholat dan membaca Al-Qur'an. Dan sahihnya mana? Fa'amara rajulan minal qawm faja'a bidalwin min ma'in fasannahu alaih. Maka diperintah dari beberapa sahabat untuk membawa air satu ember dan disiramkan kepadanya selesai. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan apa? Al-makan, yakni toharatul makan. Kalau seandainya toharatul makan itu bukan syarat, maka Nabi tidak akan menyuruh untuk membersihkan. Biarlah sholat di tempat yang ada pipisnya yang bau pesing. Tidak. Nabi mengatakan untuk disiram air, dibersihkan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa kebersihan tempat adalah syarat. Dan di sini ada faidah tentang tagirul mungkar bahwa faidah al mungkar kita rubah dengan syarat apa? Yuzil mungkar ataupun ahof dororon. Terangkatnya kemungkaran 100% ataupun berkurang kemungkaran jadi 50%. Dan ini sesuai dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam tastati fa bi qalbihi wa in lam tastati fa bi lisanihi wa dalika adaful iman. Yang maknanya jika kalian melihat kemungkaran maka ingkarilah. Jika kamu mampu, kamu pemerintah kamu pemimpin keluarga, anaknya berbuat maksiat di rumah tidak sholat, maka bisa dipukul, bisa diapa, pokoknya agar sholat. Namun, di sini jika dia tidak mampu karena bukan wewenangnya seperti kalian melihat orang-orang kaum muslimin yang di saat adzan duhur masih di kebun karetnya, masih di kebun sawitnya, masih membangun rumah dan sebagainya atau masih di pasar. Maka kita mengajak kepada mereka apakah dengan kuat orang yang ada di pasar, eh tutup. Orang yang ada di kebun, eh pak, itu ngaretnya nanti lagi, sholat dulu. Maka Alhamdulillah dengan lisan, tapi apakah harus menyeret dia sampai ke masjid? Atau memukul dia? Tidak. Maka di sini, tagirul mungkar, jika mampu, keras, karena dia pemimpin pemerintah atau kepala keluarga sebagai amir di keluarga keras kepada anaknya boleh. Namun perkara yang dia tidak mampu maka diturunkan fa'in lam tastate fabilisani. Maka kita hanya bisa menasehati kepada tukang-tukang yang bekerja di Ma'had Mukbil ini, Pak, sholat. Masalah dia akhirnya sholat, Alhamdulillah, jika tidak pun bukan urusan kita. Namun tagirul mungkar. Dengan syarat tadi, ida izalatil mungkar dikarenakan tagir ini ataupun khoffa. Yang tadinya misalnya kita waktu sholat di sebelah kita ada yang melaksanakan barale organ, terutama waktu asar. Maka kita ikomati sholat, mau sholat khusus, di sebelah kita penyanyi dangdut, kemudian tidak dimatikan, berteriak-teriak dan berjoget, maka kita tagirul mungkar semampunya. Apa faidahnya akal dororon? Ya sudah, waktu salat saja dimatikan. Misalnya, Alhamdulillah. Namun jika mungkar, kemudian fi izalatihi asadu dororon, menjadi mungkar yang lebih parah, maka di sini hukumnya haram. Jadi awas, tidak sembarangan orang tadi rumungkan. Seperti contohnya di waktu sholat setelah adan mau ikut mati sholat kita melihat ada orang yang masih di kebun karet sebelah kita. Kita mau sholat masih ngederes. Maka kemudian kita rubah kemungkaran dengan keras. Kita bukan pemerintah, kita bukan bapaknya. Kemudian kita membawa parang, ayo sholat ke masjid. Kalau tidak sholat, aku pukul dengan pedang ini. Maka ini benar apa tidak? Apa yang terjadi? Maka orang ini pun akan mengeluarkan pedangnya juga. Akhirnya terjadi pertempuran di kalangan kaum muslimin. Dan ini dinamakan tagirul mungkar yang diharamkan. Karena apa? Karena di sini tidak mengangkat kemungkaran. Bahkan menambah kemungkaran menjadi besar. Dan contoh lain seperti kelompok dakwah Ikhwanil Muslimin dan kelompok dakwah yang mumayyi'ah kepadanya juga adalah sururiin. Dan juga lebih ekstrim dari Ikhwanil Muslimin, Hizbut Tahrir. Dan lebih ekstrim dari mereka Hizbut Tahrir, Ikhwanil Muslimin, dan ikhwani yang melempem seperti Asururiin yang ikut dengan mereka, maka mereka di saat terjadi dari pemimpin suatu negeri yang tidak cocok, maka mereka mencelaknya. Dengan alasan tagirul mungkar. Taib, jika pencelaan ini tujuannya untuk tadi mungkar, maka ini bukan jalan yang benar. Presiden salah di demo. Dengan turunnya kaum muslimin di jalan-jalan. Turun, turun, turun. Seperti di Yaman. Irhal, irhal. Kursi tahta pedahal. Pergi-pergi. Kursi yang kamu duduki sudah berkarat dan sebagainya. Maka ucapan-ucapan dan perlakuan demo yang nanti akan menyulut masa, keluar masa ribuan, kemudian diamankan pemerintah, terjadi anarki, pembakaran, di mana-mana pembunuhan kepada aparat dan aparat pun membela diri akhirnya menembaki mereka. Ini tagirul mungkar kata mereka. Al-anbak ya su'al. Al-mungkar misalnya, misal, kita misalkan saja. Pemerintah salah. Apakah dengan jalan seperti itu menyelesaikan masalah apa tidak? Apakah pemerintah terus diam? Maksudnya, ah afwan, aku taubat dari salahku. Apa malah terus menjadi huru hara setiap hari? Apa jawabnya? Akan terjadi huru hara setiap hari. Maka kalau presiden salah ataupun pemerintah salah dinasehati, diam-diam datang liga dari para tidak ataupun ulama Indonesia ah, datang kepada mereka dengan baik-baik itu akan disuruh masuk ke gedung pemerintahan dan akan duduk bersama pemerintah. Adapun di jalanan menyebutkan yel-yel keburukan-keburukan namanya dan kedoliman yang dia lakukan disebutkan di depan umat jika itu juga benar-benar zalim, maka perkara-perkara seperti ini menyebabkan semua orang keluar di jalanan dan tidak cukup dengan itu kebanyakan jika mereka keluar di jalanan akan terjadi anarkis. Mereka akan membakar ban. Kemudian masuk kepada kantor-kantor pemerintahan. Dan itu terjadi di mana-mana. Terjadi pembakaran gedung apa, pembakaran gedung pemerintahan apa, ataupun bahkan Toko-toko Cina dijarah. Apa hubungannya? Tapi begitulah keadaan yang ada. As ah, akhirnya terjadi anarkis dan aparat keamanan diturunkan. Polisi, tentara membawa senjata diturunkan dan pasukan anti huru hara yang membawa tameng dan pemukul maka bekerja. Akhirnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Karena ulah siapa? Ikhwanil muslimin yang katanya tagirul mungkar. Paham ya? Awas. Berarti tagirul mungkar barakallahu fikum dia ada kaidah kawaid. Di dalam hadis ini faidahnya apa? Seorang badu yang tidak tahu ilmu di masjid itu tidak boleh kencing. Dipikirnya masjid ya kayak terminal. Kencing di mana-mana. Maka dia masuk ke masjid kencing. Tidak tahu. Orang ini tidak paham ilmu. Apakah harus dipukul? Kemudian ditarik. Lihat di sini Nabi. Fajajaruh. Fatarokuh. Maka kata Nabi biarkan. Da'uh. Akhirnya ditinggalkan. Apa faidah ditiadakan tagirul mungkar? Di sini Nabi tidak menginginkan tagirul mungkar. ada Nabi ma'arada tagirul mungkar limada. Lianna hunaka doror akbar. Karena jika tagirul mungkar dilaksanakan orang pada menarik dia, memukul kepalanya dan ada yang menghinanya, stupid dan sebagainya misalnya, maka dorornya aksar. Pertama, orang ini akan terkena penyakit terutama UTI, apa UTI? Universitas Tangerang <laughs> Indonesia, bukan urinary tract inflammatory Maknanya adalah pembengkakan ataupun inflamatori maknanya adalah iltihab, infection dari saluran kencing. Karena kencing sedang mengalir ditahan. Maka ada larutan-larutan elektrolit, garam, mineral. Itu tertahan seketika. Membuat inflamasi. Membuat infection. Itu pertama bagi orang ini. Dan yang kedua, orang ini ditarik dan masih kencing. Akhirnya yang tadinya titik kencingnya itu terfokus satu titik, one point di sini. Karena ditarik ke dinding. Karena ditarik ke bajunya dia. <laughs> Karena ditarik, yang narik pun nanti kena air kencing. Iya apa tidak? Maka di sini doror aksar aula. Di sini dorornya aksar. Lihat bagaimana Nabi kita. Da'uh, biarkan. Karena jahil. Tidak paham dengan ilmu. Maka harus dihukumi dengan dipukul. Kencing di masjid, lah, biarkan. Jangan ditarik, jangan diapa. Akhirnya, si kemadorotan dari air kencing yang najis itu just one point. Satu titik saja. Tidak tercecer ke kanan, ke kiri, ke tempat tembok, ke tempat pakaian, dan sebagainya. Akhirnya terus selesai, satu titik itu baru dipanggil. Sini dinasehati. Apa juga faidah yang didapatkan? Kobul dakwah. Maka orang ini senang. Akhirnya dia menerima. Uh, jadi gak boleh seperti itu. Iya gak boleh. Itulah Islam. Akhirnya disebutkan fa'inal masjidah la yambagi li baulin wala ga'itin walakin li dikrilah wali sholah wali kiraatil Qur'an. Akhirnya dia menyadari oh Quran di dalamnya sholat tasbih. Tidak boleh seperti WC, tidak. Fahim al-an. Idan qabul alal haq. Adapun kelompok ISIS, Ikhwanil Muslimin, keras. Seperti itu dakwah mereka. Yang kerasnya serampangan. Bahkan membunuh kaum muslimin, mencela kaum muslimin. Dan mengganyang harta-harta kaum muslimin. Akhirnya mereka tidak diterima dakwahnya. Dan lebih buruk lagi apa? Kelompok kufar menjadikan alasan untuk Islamofobi Kenapa? Karena perbuatan orang ISIS. Nah, orang-orang kafir di barat, awas, awas. Itu orang pakai hitam-hitam, nah, itu teroris. Oh, awas itu ada orang pakai jenggot. Orang pakai jenggot, pakai imamah itu ISIS, itu teroris. Al-an kullu nasyakul lil multazimin teroris. Irhabi. Semua orang yang pakai jenggot dan kufiah dan juga pakai imamah dan menggunakan hijab irhabi, teroris. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi tagirul mungkar yang salah berakibat buruk. Jadi terbalik. Maka inilah dari kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang permasalahan tagirul mungkar. Maka kami menasehati kepada mereka orang-orang yang sibuk-sibuk dalam permasalahan tagirul mungkar. Maka tagirul mungkar itu ada kawaidnya, ada aturannya. Dan aturannya ada di Al-Quran dan Sunnah, maka tidak sembarangan. Harus kita menghukumi mereka dengan kekerasan. Tetapi ada aturan-aturan di sana. Maka antum sepakat apa tidak? Seperti mereka kelompok di zaman sekarang yang bukan dia itu pemerintah mereka itu. Kemudian mereka melaksanakan operasi sebelum duhur ke warung-warung. Yang mana warung-warung jika ada yang tertutup ternyata di dalamnya orang-orang pada makan siang, maka warung itu dihancurkan, perabotnya ditumpahkan, dibakar bahkan rodanya. Setuju dengan ini? Jika kita katakan setuju atau tidak, jawabnya fihi tafsil. Jika itu aturan pemerintah, pemerintah memang mengumumkan Pemda terutama dan Satpol PP datang untuk memberantas mereka, kita sangat setuju. Namun jika bukan dari mereka, maka di sini kita tidak menyetujui karena apa akan terjadi fitnah lebih besar. Fitnahnya mereka akan marah dan tidak menerima dan terjadi anarkis. Namun jika pemerintah yang melaksanakan maka pemerintah mempunyai tangan yang kuat. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakum